Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jihad di jalannya. Dalam hadis yang lain, dalam suatu peperangan, Rasulullah SAW Wasallam didatangi oleh orang musyrik, orang musyrik tersebut mengatakan bertanya kepada Rasulullah SAW, Auslimu am uqatil? Apakah saya masuk Islam dulu atau saya ikut langsung berperang? Kata Rasulullah SAW, Aslim summa qatil. Masuk Islamlah kamu, bertauhidah kamu terlebih dahulu, summa qatil, kemudian berperanglah. Saat selama Fakotala Fakutila Kemudian orang tersebut masuk Islam Kemudian dia berperang Kemudian dia terbunuh Rasulullah SAW menjelaskan orang tersebut Orang tersebut beramal sedikit Dan mendapatkan pahalanya yang banyak Hadis ini, dua hadis ini menjelaskan tentang urusan amal di dalam Islam Selalu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelum menyebutkan amal soleh pasti sebut, sebelumnya disebutkan beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu banyak dalam ayat Al-Quran iman maksudnya tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Go Kemudian amal soleh. Di dalam hadis yang tadi, dalam hadis Abu Zar yang dikenal oleh Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya, Ayul amal afdal, amalan apa yang paling utama? Kata beliau, imanun billahi wa jihadun iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Ketika ditanya oleh seorang yang masih musyrik, apakah saya masuk Islam dulu atau saya langsung berperang saja? Kata Rasul, masuk Islam dulu, bertawakal dulu kamu dan kemudian kamu berperang. Kemudian orang tersebut masuk Islam, kemudian berperang. Artinya apa? Dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi saw, Alaihi yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak adalah pertama harus merealisasikan tauhid. Jadi hak tauhid itu adalah harus diperhatikan paling utama. Harus diutamakan. Karena yang paling pertama dakwah rasul adalah tauhid. Dan yang terakhir juga ketika meninggal dunia yang menyelamatkan seseorang adalah tauhid itu sendiri. Jadi tauhid ketika di awal dan tauhid ketika di akhir. Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dia masuk surga. Bukan artinya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi konsekuensi daripada pengucapan tersebut. Itu apa? Barok daripada kemusyrikan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. mala. Jadi jangan sampai orang mengejar sesuatu yang syariat kemudian menanggalkan tauhid. Karena pada dasarnya amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu adalah dalam rangka merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Menegakkan kalimat tauhid. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW mengatakan wa istu bisayfi baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah saya diutus dengan pedang sebelum hari kiamat. Maksudnya adalah Rasulullah, Rasul terakhir sebelum hari kiamat diutus untuk apa? Hatta yu'badallahu wahdah. Sampai Allah diibadahi saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi tujuan daripada jihad di jalan Allah adalah merealisasikan tauhid. Jadi tauhid adalah goyah, tujuan, jihad adalah karena Oleh sebab itu orang harus menjunjung tinggi apa? Tujuan. Jangan sampai orang menelantarkan tujuan, kemudian sibuk dengan sarana atau dengan amal-amal yang lain, lupa kepada yang pokok. Banyak orang mereka rajin sholat, saum, tapi mereka tidak merasakan tauhid. Itu tidak tidak berguna andai kata orang tersebut meninggal dalam keadaan tidak bertauhid. Karena amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa amal soleh diterima, akan dicatat, akan diberikan balasan soalnya adalah orangnya mukmin, orangnya adalah orang yang bertauhid. Jadi maksudnya tauhid itu harus ditekankan. Dan lawannya adalah kemusyrikan harus kita jauhi harus kita jauhi dan kita berikan sikap terhadap kemusyrikan dan terhadap orang yang melakukannya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan tentang orang-orang yang di, dikafirkan karena sebab perbuatan syirik akbar. Kata beliau, inna nukaffiru إنما نكفر من أشرك بالله بإلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك وكذلك من حسنه للناس وأقام الشبه الباطلة على إباحته وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد كلها yang kami kafirkan dengan sebab perbuatan syirik itu apa? Empat macam orang. Pertama, orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya setelah jelas baginya hujah. Karena kalau orang melakukan perbuatan syirik, sebelum adanya hujah, dia hanya orang musyrik. Tapi kalau sudah ada hujah, dia adalah musyrik lagi, kafir. Itu yang dikafirkan dalam dengan sebab perbuatan syirik. Ayatnya sangat banyak juga dalam Al-Quran yang sudah saya sampaikan di sini diantaranya, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ahar la burhana lahu bih fa ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun barang siapa menyeru di samping Allah ilah yang lain yang tidak ada bukti dalil terhadapnya maka penghisabannya hanyalah di sisi Allah sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir tersebut ini kaitan dengan orang yang melakukannya kemudian wakadzalika man hasmanahu linnas orang memperindah perbuatan syirik ini sehingga menjadi seolah-olah bagus, indah di tengah masyarakat. Orang yang memperindah perbuatan-perbuatan syirik menyebut perbuatan minta-minta kuburan yang dikeramatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia kepada para orang yang dianggap wali sebagai bentuk penghormatan penghargaan terhadap para wali orang yang mencelanya yang tidak yang mengingkari perbuatan mereka perbuatan permintaan kepada yang sudah dikubur dianggap tidak menghormati para wali itu apa memperindah perbuatan syirik tersebut. Seperti orang yang memperindah hukum-hukum buatan diperindah di hadapan manusia, demokrasi dengan diperindah namanya, sebutannya dengan slogan-slogan yang membuat manusia tertipu. Nah, orang semacam ini orang yang memperindah perbuatan sendiri supaya diterima oleh umat manusia. Ini termasuk orang kafir juga. Dari para cendikiawan, cendikiawan yang memperindah perbuatan syirik. Begitu juga yang ketiga adalah man eh, eh, wakazari kaman orang-orang yang atau aqama syubha al batil ta'ala ya bahati orang yang menegakkan subhat-subhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik. Orang sengaja mencari-cari dari alasan-alasan subhat-subhat untuk melegalkan syirik kuburan seperti ulama-ulama kaum musyrikin yang sengaja menulis tulisan, kitab, buku yang isinya apa? Menyebutkan dalih-dalih atas bolehnya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Begitu juga ulama-ulama kaum musyrikin yang menuturkan subhat-subhat, ayat-ayat, dalil-dalil, kejadian-kejadian yang dipelintir maknanya maknanya dipelintir untuk melegalkan demokrasi, untuk melegalkan masuk ke dalam parlemen syirik. Kadang dengan menyebut dengan syuro, kemudian menuturkan dalil tentang anjuran syuro. Kemudian juga kadang dengan menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya itu orang-orang yang menegakkan subhat-subhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik nah orang semacam ini juga dikafirkan dengan sebab perbuatannya dan orang semacam ini disebut dengan ulama kaum musyrikin kaum musyrikin sudah memiliki ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mu'min menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang ilmunya banyak. Falamma hum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul, mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata dan jelas, mereka merasa bangga diri dengan ilmu yang mereka miliki. Maka saya Muhammad Ibn Abdullah menjelaskan melihat bahwa orang-orang musik juga memiliki ilmu. Di antara mereka ada juga ulama. Ulama-ulama yang melegalkan kemusikan mereka. Tapi orang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid, jika dia memiliki istilah senjata, itu dalil mampu mengalahkan seribu ulama kaum musyrikin. Kata beliau, wal ami minal muwahhidin yaglibul alfa min ulama ilmu musyrikin bila kana lahu silah. Orang awam, seorang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid mampu mengalahkan seribu dari kalangan ulama kaum musyrikin dengan salah apa? Dia punya silah. Apa silahnya? Adalah hujjah. Sebagaimana Puji Allah atau ansarullah dengan lisan Allah berikan kemenangan dengan kerja begitu juga ansarullah dengan sayap dengan senjata Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangannya wa inna jundana lahumul ghalibun sesungguhnya tentara-tentara kami adalah yang menang menang dengan apa dengan kerja menang juga dengan dengan senjatanya. Tapi syaratnya apa? Kalau orang mukmin yang ingin berhujjah dengan kaum musyrikin, ulama kaum musyrikin harus punya silah. Silahnya adalah dalil. Adapun kalau ingin berperang fisik dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan tobut, akan menang. Tapi syaratnya punya silah, itu silah betulan. Jadi di sini dua sisi, nusratullah membela agama Allah adalah nusrah din, bisaib, dan dengan lisan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد wa manafi'ul linnas. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alkitab kepada para rasul. Terus juga Allah menurunkan al-hadis besi yang dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat bagi manusia. Ibnu Taimiyah menjelaskan qiwamuddin di kitab yahdi wa saifin yansur wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tegaknya din ini di kitab yahdi dengan kitab yang memberikan tuntunan, petunjuk, wa saifin yansur dan pedang yang yang melindungi. Kitab Al-Quran tidak bisa berbicara kalau tidak ada yang menjabarkannya, menyampaikannya kepada manusia. Alkitab ini adalah cerminnya para ulama-ulama tauhid. Mereka ansarul ansarullah dengan apa dengan lisan mereka. Al-Hadid pedang dia tidak bisa apa-apa, besi tidak bisa apa-apa, senjata tidak bisa apa-apa tanpa ada yang memegangnya. Nah, yang memegangnya adalah para mujahidin. Dua sisi ini, Nusratuddin bil hujjah dan dengan uh, istilah, ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dua sisi yang satu sama lain saling membutuhkan kepada yang lainnya yang tidak halal dan tidak benar dipisahkan maka di Islam tidak ada pemisahan antara ulama dengan mujahidin Mujahidin membutuhkan ulama. Sebagaimana ulama juga membutuhkan mujahidin untuk apa? Menerapkan fatwa-fatwa mereka atau untuk merealisasikan apa yang mereka sampaikan berupa ta'alim dini. Jadi kiwamuti di yahdi, wa Saibin jansur Tegasnya sini dengan kitab yang berikan bimbingan para ulama ulama rabbaniyin dan wasaifin yansur para mujahidin yang sholihun yang tegar di atas tauhid jadi sini adalah uh, yang eh, tadi sebaliknya orang yang yang orang yang membela kemusyrikan kalau tadi orang-orang yang membela tauhid dia adalah termasuk ansaruddin pilar para pembela din ini sebaliknya yang Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan ke, yang keempat tentang orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syirik apa? Wa kadzalika man qama bi sayfihi duna hadhil masyahid kulliha. Begitu juga yang kami kafirkan itu adalah orang-orang yang memegang senjatanya dalam rangka melindungi tempat-tempat kemusyrikan. Jadi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai benteng kemusyrikan, benteng sistem kemusyrikan, itu adalah orang-orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syiriknya itu apa? Tawalli kepada kaum musyrikin. Tawalli kepada kemusyrikan. Yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 76, "Alladzina amanu yuqadiluna fi sabirillah, walladzina kabaru yuqadiluna fi sabilit taghut Faqadilu awliya as syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa." Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berperang di jalan bulan Tawud. Di sini orang yang berperang berkiprah untuk melindungi Tawud, untuk membela Tawud disebut orang kafir dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdullah menjelaskan orang yang dikafirkan dengan sebab perbuatan syirik adalah man qama bi sayfihi duna hadhil masyahid kulliha. Orang yang berdiri tegak dengan pedangnya, dengan senjatanya untuk melindungi al-masyahid tahu kemusikannya adalah tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan keramat. Kalau sekarang adalah sistem yang dijunjung tinggi itu sistem undang-undang buatan. Nah orang-orang semacam itu adalah orang yang dikafirkan dengan sebab kemusikan. Jadi empat macam orang yang pertama pelakunya, yang kedua orang yang memperindah kemusyrikan tersebut, keempat, oh, ketiga orang yang melegalkannya, menegakkan subhat-subhat yang batil untuk melegalkan perbuatan syirik tersebut, dan keempat orang yang melindungi atau menjadi eh, pembela bagi sistem kemusyrikan tersebut. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Saya disebutkan bahwa tauhid adalah prioritas utama yang harus diutamakan dan harus dikedepankan, yang harus kita perjuangkan dan harus kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menyelamatkan diri Allah Subhanahu wa taala selain tauhid. Amalan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna diri Allah tanpa didasari dengan tauhid. Orang kalau bertauhid kapanpun dimanapun meninggal di atas tauhid baik zaman jahiliyah ataupun zaman setelah diutusnya Rasulullah SAW dia akan selamat diri Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar yang memastikan dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka, tapi kalau dia memiliki tauhid tidak akan dikecalkan di dalam api neraka. Karena dikeluarkan dari api neraka orang yang memiliki keimanan, yang memiliki tauhid. Di tauhid menyelamatkan kapanpun, dimanapun. Baik sebelum ada Rasul ataupun setelah ada Rasul. Sebaliknya, kemusyrikan kapanpun dan dimanapun menjerumuskan. Baik sebelum Rasulullah SAW diutus, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Bani Muntafiq la amrullah ma'atai alaihi min qabrin amirin amirin wala qurasyin min musyrikin faqul arsalan ilaika Muhammad SAW alaihi wasallam wa ubasyiruka bima yasuuka tujarru ala wajhika wa tika binnar Allah kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja ya baik Banu Amir atau orang Quraisy, katakan kepada penghuni kubur tersebut, saya diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu, kamu diutus berlumpur dalam api neraka. Itu pada orang yang meninggal zaman jahiliyah. Sudah diutus Rasulullah tapi meninggal di atas kemusyrikan disebutkan diutus berlumpur dalam api neraka. Dalam hadis Bukhari juga tentang uh, Amr ibn Hay al-Khuzai, orang yang pertama kali merubah jin Ibrahim, langsung menjelaskan bahwa dia dia juru am'a'ahu binar. Orang tersebut, Amr ibn Hay al-Khuzai, orang jahiliyah dahulu, dia menggusur isi perutnya dalam api neraka. Itu orang-orang jahiliyah yang dalam keadaan syirik. Tapi orang yang bertauhid zaman jahiliyah seperti Amr ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Naufal Rasul menjelaskan bahwa dia dibangkitkan sebagai satu umat di hari kiamat karena meninggal di atas tauhid. Jadi tauhid menyelamatkan walaupun zaman jahiliyah. Apalagi setelah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah yang disebut dengan al-urwah al-wusqa ikatan tali yang sangat pokok yang tidak mungkin putus. Tali yang di, yang diurut dari sisi Allah ke dunia ini siapa yang memegang tali ini itu tauhid akan sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ridhonya.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 مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا